Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah <clears throat> Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd Qala rahimahullah Beliau menggabungkan Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim Tapi yang kita mungkin singgung di sini Nama Allah Al-Kabir, Al-Azim Al-Kabir Al-Azim Yang di sini dimaksudkan dengan Al-Azim ataupun Al-Kabir yakni huwa dzul 'azamah wal jalal ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه في ملكه وسلطانه di dalam kerajaan dan kekuasaannya. dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Jadi bukan ukuran. Ukuran bukan uku, ukuran zat yang dimaksud. Karena itu adalah sifatnya makhluk. قال bahwa makna-makna ta'zim ats-tsabitah lillah makna-makna yang menunjukkan ta'zim bagi Allah itu itu terbagi dua ada dua jenis ada dua macam ada dua dua macam. Baik, itu dulu ntar ya. Yang pertama, annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bisifati kamalin. Mausuf bisifati kamalin. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala lahu min dzalika akmaluhu wa a'zamuhu wa awsa'uhu. Milik Allah atau yang dipunyai oleh Allah dari sifat-sifat itu adalah yang paling sempurna, yang paling agung dan paling luas azim. Ini mana nama dua nama ini al-kabir, al-azim. Ini maknanya disebutkan oleh mereka ketika menyebut nama Allah al-kabir, ketika menyebut nama Allah al-kabir, kata Ibn Jarir At-Tabari, yakni al-azim. Yakni al-azim. Jadi apa, apa namanya? buatkan keterangannya sampai apa namanya? rangkum keterangan ini mencakup dua nama yang mulia ini, al-kabir, al-azim. Al-Kabir Al-Azim. Karena mereka menyebutkan seperti Ibnu Jarir mengatakan Al-Kabir yakni Al-Azim. Ya, Al-Kabir yakni Al-Azim. Apa artinya Al-Kabir? Baik, sebelum itu. Nah, Al-Kabir itu tadi alladzi kullu syai'in dunahu. Kullu syai'in dunahu Segala sesuatu itu semuanya itu berada di bawahnya. Lebih rendah. Kullu syai'in dunahu. Segala sesuatu itu di bawahnya. Atau lebih rendah dari Allah. Lebih kecil. Kurang sempurna. Nah, semuanya lah. Pokoknya segala sesuatu itu di bawahnya. <clears throat> Kemudian wala syai'a a'zam minhu wala syai'a a'zam minhu wala syai'a a'zam minhu tidak ada sesuatu pun yang lebih agung dari Allah ini makna al-kabir juga dengan sama wala syai'a a'zam minhu nah dari sini nanti dijelaskan oleh beliau juga nanti termasuk di dalamnya Ketika kita meyakini nama Allah Al-Kabir itu Al-Azim, tidak ada yang yang artinya besar dalam pandangan Allah. Apapun juga. Bahkan dosa. Bahkan dosa. Betapapun mungkin kita mengatakan besarnya dosa tersebut. Apa yang paling besar? Kebaliman yang paling besar? Syirik. Syirik akbar. Tidak ada benda besar dalam pandangan Allah. Artinya apa? Ketika orang itu betul-betul bertobat kepada Allah dari syirik akbar sekalipun dihapuskan oleh Allah. Dimentahkan, digugurkan oleh Allah. Nah. <clears throat> Baik. Nah, termasuk di sini juga sebagian mereka ya, memasukkan nama Al-Jalil seperti dalam kitabnya ini Syekh menyebutkan juga demikian Al-Jalilnya tadi dalam Asmaul Husna itu dan uh, Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Jalil. Mereka memasukkannya bagaimana nama di antara nama-nama Allah. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang sabit tentang nama Al-Jalil. Maknanya betul, kata mereka. Maknanya benar. Nah, Allah itu Jalil, Jalal. Lafzul Jalalah. Makna Jalal. Nyatinya mana mana yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan. Tapi nama Allah sendiri Al-Jalil tidak ada waris dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Makanya sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin bahkan coba nanti anda lagi nih. Nah, Itu tidak memasukkan nama ini dalam kumpulan Al-Asmaul Husna yang beliau dapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Nah, tadi makna ta'zim yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mausufun bi sifati kamal walahu min dzalika akmaluhu wa a'dhamuhu wa awsa'uhu. Bahwa kepunyaan Allah dari nama-nama sifat-sifat tersebut adalah yang paling sempurna, paling agung, paling besar dan paling luasnya. Nah, dari sisi jenis yang pertama ini Maka fal azim fal azim man ittasafa bi sifatin katsira. Man ittasafa bi sifatin katsira. Yang memiliki sifat sifat yang banyak. Jadi al azim itu berarti menunjukkan bahwa dia memiliki sifat yang banyak. min sifati kamal dari sifat-sifat kesempurnaan فهو عظيم في ذاته فهو عظيم في, في ذاته عظيم في أسمائه عظيم في أسمائه azimun fi jamalihi keindahannya wa uluwihi ketinggiannya wa qurbihi dan kedekatannya ini makna yang jenis yang pertama dari ta'zim yang sabit bagi Allah Kemudian yang kedua, jenis yang kedua annahu la yastahiqqu ahadun tidak ada satupun yang berhak minal khalqi dari makhluk ini tidak ada satupun makhluk yang berhak la yastahiqqu ahadun minal khalqi an yu'azzama an yu'azzama untuk diagungkan kama yu'azzamullahu subhanahu wa ta'ala yang kedua tidak ada satupun makhluk yang berhak diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Tidak ada satupun makhluk yang berhak diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Oleh karena itu fayastahiqqa maka Allah berhak min ibadihi dari hamba-hambanya mempunyai hak dari hamba-hambanya an yu'azzimuhu untuk mereka agar mereka mengagungkan Allah agar mereka mengagungkan Allah biqulubihim dengan hati-hati mereka <clears throat> wa alsinatihim wa jawarihihim wa jawarihihim dan anggota tubuh mereka. Wadalika dan itu bibadlil juhdi dengan bersungguh-sungguh fi ma'rifatihi bersungguh-sungguh mengenalnya wa mahabbatihi dan mencintainya wa menghinakan diri wal inkisar lebur lahu hancur luluh di hadapan Allah wal khudu' serta tunduk likibriyaihi likibriyaihi antum sore-sore seperti ini misalnya apa kalau memang tidak kuat capek jangan paksakan diri datang ngantuk. Ya. Jangan paksakan diri, istirahat di rumah nggak masalah. Karena kita tidak di absen. Ya. Kalau punya kemampuan seperti Imam Darakut ini mah ikhlas. Bukan menghargai yang menyampaikan, hargai majelis. Kalau mau apa sebenarnya butuh kalau ngantuk. Kalau tidak istirahat di rumah tidak masalah. Kita tidak masalah. Iya, jangan antum susah nanti malah jadi aib bagi antum sendiri. Fulan, fulan, siapa fulan? Oh, yang suka ngantuk di majelis. Kan agak asik. Fulan, fulan siapa yang suka main-main dalam majelis? Kan nggak asik. Nggak pantas. Ana juga kalau memang lagi nggak nggak serak mau ngajar ya mana sengaja udah muncul ngajar. Nggak ini ya, apa. Ya, capek misalnya. Walaupun kadang-kadang capek sedikit itu bisa anak tahan cuma kadang-kadang hati untuk mau duduk majelis itu nggak enggak hadir gitu. Jadi mendingan nggak usah. La bahasa wala la Kalau sama saya mobil disuruh berdiri. Kita <laughs> anak anak Indonesia itu nampak dah. Ha, hendak. Hum. Nanti sudah hilang. Fatal, jelis. Ya, Enggak berani ya mungkin dibawa di balik tiang. Balik tiang. Tapi biasanya kadang-kadang kalau saya datang dari luar, dari belakang, nah, yang disembunyi dari balik tiang langsung dipetupuk pakai tongkatnya. Nah, Indak <laughs> akhirnya keluar dari tiang. Nah, ya, ya, jangan memaksakan diri. Salah paham nanti antum yang rugi. Nah, dan orang itu hadir di majelis itu kalau memang dia memang bisa ambil manfaat ya. kemanapun dia hadir nah, majelis ma dimanapun ya, itu yang dia cari itu faedah buat dia ya. <clears throat> salah satu juga menarik itu seperti disampaikan kemarin dalam sebagian ceramahnya Ustaz Abu Hamzah Allah. jadi bisa jadi kita seharian kerja di kantor sampai pagi, dari pagi sampai petang capek kita tahan kemudian hadir majelis ilmu itu bisa jadi kafarah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di siang hari itu. Kelalaian-kelalaian yang kita perbuat. catat. Nah, mencatat. Nah, itu yang kita inginkan. Baik. La ba'sa wa la ta'sa. Kemudian tadi al-khudu' li kibriyaihi wa i'malul lisan dan menggunakan lisan bisana alaihi untuk memujinya. Waqiyamul jawarih dan bergeraknya anggota badan bisyukrihi sebagai tanda syukur kepada kepada Allah. وعبوديته وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم وهو العظيم dan dia adalah yang azim bikulli maknan yujibu ta'zim la yuhsihi min insan ini salah satu bait dalam nuniyah Ibnu Qayyim Allah adalah al-azim dengan semua makna dengan semua pengertian yang menuntut adanya ta'zim yang tidak mungkin dihitung-hitung oleh manusia. Siapapun dia, tidak akan mungkin bisa menguraikan, menyampaikan pujian-pujian yang sempurna untuk Allah. La nuhsi sana'an alaik antakama asnai ta'ala nafsik. Kami tidak bisa menyebut-nyebut pujian untukmu ya Allah. Engkau sebagaimana yang kau puji atas dirimu. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min azamatihi. Nah, di antara bukti keagungannya, kebesarannya. Annahu la yashukku alaihi la yashukku. tidak menyusahkan alaihi menyusahkan Allah atau ringkasnya sesuai dengan ayat la ya'uduhu hifdhuhuma tidak berat, tidak sulit bagi Allah menjaga keduanya, menjaga alam semesta. Menjaga langit dan bumi. Nah, ini diantara bentuk azamatuh, keagungan, kebesaran Allah. La ya'uduhu hifduhuma. La ya'uduhu hifduhuma. Nah, termasuk dalamnya di dalam ayat itu juga bukti tanda keagungan Allah, kebesaran Allah. anna kursiyahu nah, waksi'a kursiyuhu samawa siwal ard. Kursi Allah Kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Yang digambarkan dalam hadis Ibnu Abbas itu seperti uang logam, tujuh log, uang logam yang diletakkan di atas sebuah perisai. Nah, seperti itulah bandingan antara langit dan bumi dengan kursi Allah. Dengan kursi Allah. Seperti uang logam yang diletakkan di atas perisai. Seperti itu langit, langit dan bumi dengan kursi Allah. Kemudian kursi Allah dengan arsh itu seperti gelang besi yang dilemparkan ke sebuah tanah yang sangat luas Sejauh mata memandang kosong. Ardul Falah. Termasuk diantara keagungannya, Ngomin azamatihi anna fadlahu azim. Wallahu zul fadlil azim. Karunia Allah itu sangat sangat besar. Nah, kemudian dan banyak lagi yang lain. Ya, berikutnya ini adalah akar dari mengimani nama Allah Al-Azim. Akarnya adalah mata alim al-abdu ketika seorang hamba mengetahui annallaha azimun fi asma'ihi bahwa Allah itu maha agung maha besar dalam nama-namanya sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya perintah dan larangannya kalau dia sudah tahu Allah itu agung dalam hal-hal ini semua yajibu annahu annahu yajib an يعظم rabb an يعظم Allah fil ahwali kulliha maka dia wajib untuk mengagungkan Allah dalam setiap keadaannya wa yuqaddiruhu haqqa qadrih memuliakannya dengan sebenar-benarnya Apa yang pertama? Nah, bentuk ta'zim kepada Allah itu yang pertama wasfuhu bima yaliqu bihi. Mensifatkan Allah dengan yang layak bagi Allah. Wasfuhu mensifatkan Allah bima yaliqu bihi kama wasafa biha nafsahu sebagaimana dia mensifatkan dirinya wal imanu biha mengimaninya wa isbatuha lahu mengisbatkannya tanpa menyerupakan tanpa mentahrif menyelewengkan maknanya tanpa mentaktil mengingkari dan tanpa mentakif mempertanyakan bagaimananya ini pertama Kemudian yang kedua, termasuk diantara bentuk ta'zim kepada Allah adalah al-iksar min zikrihi. banyak-banyak mengingatnya. Banyak-banyak mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Fi kulli waktin wahinin. Dalam setiap keadaan, setiap waktu. Bagaimana? Nah, maaf. Ya, makhluk ini, makhluk ini. Memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Mau keluar rumah, sebut nama Allah. Mau naik kendaraan, sebut nama Allah. Mulai masak dan yang lain-lain. Nah, termasuk ta'zim kepada Allah an yuttaqallahu haqqa tuqatih an yuttaqallahu haqqa tuqatih Cukup tadi. Allah yuzkar wa la yunsa. Allah yushkar wa la yukfar. Allah yuta' wa la yu'sa. Ini yuttaqallah haqqa tuqatih. Kemudian Masuk min ta'zimillah ay yu'azzama rasuluhu wa yuwaqqar mengagungkan memuliakan rasul dan menghormati beliau seperti dalam surat Al-Fath ayat 9 tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu surat ke-40 delapan ayat sembilan. Nah, bagaimana bentuk konkretnya yu'azzamal rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yuqar itu dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan bicara kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat 1. Itu termasuk diantara ta'zim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yusaddaqa kitabuhu. Membenarkan kitab kitabnya membenarkan kitabnya. Kemudian yang berikutnya an tu'azzama sya'airuhu. Tu'azzama an tu'azzama diagungkan syiar-syiar agamanya, syiar-syiar Islam. Bagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Memuliakan, mengagungkan semua syiar agamanya. Salat, puasa, zakat, haji. Yang terkait dengan syariat Islam. menghormati mushaf, termasuk di dalamnya syiar-syiar yang lainnya janggut, azan, masjid. Kemudian berikutnya termasuk di antara ta'zim kepada Allah menjauhi larangan-larangan Allah dan perkara-perkara yang diharamkannya. yang paling besar untuk dan paling utama untuk dijauhi adalah asyirk asyirk perbuatan syirik besar ataupun kecil itu harus dijauhi dihindari nah termasuk yang ta'zim kepada Allah adalah yakhda li awamirihi tunduk kepada perintah-perintah Allah tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dengan apa? Menjalankannya. Menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, termasuk di dalamnya juga termasuk dalam ta'lim ini tadi terkait juga dengan yang tadi mengagungkan apa yang diharamkan oleh Allah ya itu mengagungkan, memuliakan kehormatan seorang mukmin. Mengagungkan kehormatan seorang mukmin. Bagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika tawaf Beliau berkata, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki." Alangkah harumnya engkau, alangkah baik bagusnya engkau. Alangkah baiknya engkau, alangkah harumnya baumu, bau Ka'bah. Sangat harum. Ma'a'zamaki wa'a'zama hurmatak Betapa besarnya, betapa tingginya kemuliaanmu, kehormatanmu. Betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatan kehormatanmu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. La hormatu al-mu'min. Kehormatan seorang mukmin a'zam indallahi hurmatan minki Kehormatan seorang mukmin jauh lebih mulia di sisi Allah kehormatannya daripada engkau. Kehormatan seorang mukmin jauh lebih tinggi di sisi Allah daripada Ka'bah, daripada kehormatan Ka'bah. Malihi hartanya, darahnya. Wa an bihi illa khaira dan kami agar kami menyangka hanya yang baik tentang dia ini kehormatan seorang mukmin. Kehormatan seorang mukmin. Wa an nadhunna bihi illa khaira. Tidak menduga tentang dia kecuali yang baik. Tidak menduga kecuali yang baik. Tidak boleh suudzon kepada seorang mukmin. Kehormatan dia lebih mulia dari Ka'bah. Itu juga disebutkan oleh Allah. Kisah terkait dengan hadithul ifk. Nah. Bagaimana sikap seorang mukmin? Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'azim. Ya'idhukum an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Jangan sampai wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu kira itu ringan terkait dengan pribadi seorang mukmin. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu besar, berat. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan, limithli hadza abadan. Nah, Allah mengingatkan, ya. Nah, Jangan sampai kamu kembali seperti ini lagi selama-lamanya punya muncul fuzon kemudian membahas yang nggak bukan layak untuk dibahas nah, terkait dengan seorang mukmin. In kuntum mukminin. Kalau kamu beriman, kalau kamu tidak beriman ya di dalam tastahi tastahi fasna masyitah. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama, tidak akan tersengat. Maka dia berhati-hati untuk munculkan suudzon kepada orang mukmin yang lain. Nah, baik. Min ini termasuk di antara ta'zim kepada Allah itu Allah yang zura supaya dia tidak melihat kepada besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Ila qadri maksiatihi. La Allah yanzura ila qadri maksiatihi Walakin yanzur ila qadri man asah. <clears throat> Itu termasuk ta'zim kepada Allah. Dia tidak melihat kepada besar kecilnya dosa yang dia lakukan, tapi siapa yang dia durhakai. Kepada siapa dia bermaksiat. Termasuk ta'zim kepada Allah juga an yahlifa bihi sadiqan an yahlifa bihi sadiqan Hendaknya dia kalau bersumpah demi Allah itu harus ju, jujur. Harus ju, jujur. Itu termasuk ta'zim kepada Allah. Nah. Termasuk ta'zim kepada Allah, Allah yaltafital abdu ila a'malihi. Supaya dia tidak melihat kepada amalannya. supaya dia tidak melihat kepada amalannya. Dia tidak boleh melihat, janganlah dia melihat kepada amalan yang telah dia lakukan. Jangan merasa dia telah berbuat sesuatu. Merasa telah berbuat jasa. Dia selama ini juga melakukan ini itu untuk dakwah, untuk ini, untuk amalan ini, haji, umrah, segala macam. Nah, faman Allah haq wa haqqahu. Nah, Faman arafa Allah haqqa qadr nam ma'rifah talashad hasanatuhu indah seorang yang betul-betul kenal Allah memuliakan Allah dan mengenal pula haknya terkait dengan ubudiyah ini pengabdian kepada Allah maka mereka yang mengenal Allah akan terasa kebaikan-kebaikannya itu lenyap. Kecil. Tidak ada artinya di, di hadapan di hadapan Allah. Dia akan melihat bahwa ibadah yang dia lakukan itu ternyata begitu rendah. Nah, begitu rendah tidak bernilai dan dia melihat bahwa amalan-amalan yang dia lakukan itu termasuk yang belum tentu bisa menyelamatkan dia dari adab Allah. Nah, ini mereka yang bertutul mengagungkan Allah banyak pun amalan tersebut dia memandangnya sedikit, masih kurang untuk bisa diterima oleh Allah, masih belum sempurna untuk layak diterima oleh oleh Allah, untuk menjadi sebab Allah mengampuni dia, untuk menjadi sebab Allah memasukkan dia ke dalam surga, menyelamatkan dia dari neraka. Nah, nah ini Kalaupun itu misalnya adalah memang dari dia misalnya, anggaplah. Nah, tapi ternyata kan amalan yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kan karunia dari Allah. Karunia dari Allah, murni dari Allah. Lantas bagaimana kita akan artinya mengakui menilai hebat amalan-amalan tersebut gitu. Ya. Paham ya? Kalau seandainya itu amalan itu memang dari kita, nah, kalau, di, nah, kalau kita mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, kita tetap akan merasa kecil. Kayaknya amalan ini belum pantas untuk diterima oleh Allah. Untuk menyelamatkan kita dari adab Allah. Untuk memasukkan kita ke dalam surga. Apalagi kalau kita tahu amalan itu murni dari Allah. Bagaimana mungkin kita melayak. Pede sekali kita menganggap amalan ini adalah amalan yang diterima. Ya, nah. <clears throat> nah. <clears throat> inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum al jannah amal amalihi. Tidak akan masuk ke surga salah seorang di antara kamu atau la yadkhulu ahadun al jannata bi amalihi. Tidak akan masuk surga satupun dengan amalannya karena nah, dengan amalannya. Jadi sebagai bahwa nah amalan itu bisa menjadi pembeli surga bahwa dia dengan amalan tersebut bisa masuk nah, masuk surga. Surga itu bisa ditebus dengan amalannya. Belum tentu. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau, tidak juga saya. Kecuali bila Allah merahmati saya. Meliputi, menyelimuti saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, artinya apa? Untuk dia menyadari bahwa amalan dia yang murni itu apa misalnya yang dia lakukan itu itu belum cukup. Nah, ini anak sudah pernah sampaikan kisah ya. Bagaimana seorang yang merasa dirinya lima berapa ratus tahun beramal itu merasa sudah cukup. Minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke surga karena amalanku. Ternyata ditimbang amalan tersebut selama 500 tahun dengan sebagian nikmat itu ternyata belum cukup. Nah, padahal Allah sudah ingin sudah tadi mau masukkan dia ke dalam surga karena rahmat Allah, karunia dari Allah. Nah, dia menganggap bahwa dia masuk surga itu dengan amalannya. Tidak, tidak cukup. Nah, sampai dikatakan seandainya seorang itu sampai dia dalam keadaan tua berada dalam keridhaan Allah pun belum cukup dia untuk nah, selamat dari adabnya kecuali jika Allah merahmati dia. Nah, dari semana dengan itu disebutkan dalam hadis, tapi anda kurang paham Nah, mendapatkan <clears throat> penjelasannya. Disebutkan dalam hadis Utbah bin Abd radhiyallahu an Rasulullah mengatakan lau anna rajulan yujarru ala wajhi min yaumi wulida ila yaumi yamut hariman fi mardatillah la haqqarahu yaumal qiyamah kalau seandainya ada orang yang yujarru ala wajih diseret di atas mukanya. Sejak dia dari lahir sampai dia mati. Di jalan Allah. Tua, hancur dia di jalan nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Niscaya Allah hinakan dia pada hari kiamat. Dia belum tentu cukup. Kalau hasan seperti itu. Tapi, Wallahu'alam. Nah. Jadi, nah. Itu tadi disebut ya, ringkasnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Amalan kita itu belum cukup untuk membeli membeli surga. Tapi dengan rahmat Allah, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memelihara, membuat kita mudah kemudian menerima amalan-amalan tersebut. Nah. Nah, termasuk di antara ta'zimullah yang tadi sudah disebutkan al-iksar min dikrihi memuji-muji Allah, menyebut-nyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir, bertasbih dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, seperti doa ketika mau masuk masjid misalnya. Masuk masjid ada yang di apa yang dari Abdullah bin Amr Rasulullah SAW jika hendak masuk masjid beliau berdoa a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim kalau dia mengatakan itu membaca ini maka syaitan akan berkata kata Rasulullah SAW hufidan minni sairal yaum orang ini sudah dijaga dariku dilindungi dari aku sepanjang hari ya minta perlindungan kepada Allah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim baru Allahumma ftahli abwaab rahmatik Jika qulta tazalik, kalau kamu baca ini syaitan akan berkata hufidha minni al-yaw. dia sudah dilindungi dariku sepanjang hari dan doa-doa yang lainnya seperti kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan subhanallah yang subhanallahil azim perbanyak termasuk diantara untuk ta'zim kepada kepada Allah jadi disebutkan tadi sudah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sangat sangat mustahil mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sangat-sangat mustahil untuk dia mudah jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini orang betul-betul yu'adzimullah haqqa haqqa ta'zim. Ya, ini orang yang betul-betul memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai kiasul Kata beliau, lam yuqaddirhu haqqa qadrih. Tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Manhana alaihi amruhu fa'asah. Tidaklah dikatakan orang itu memuliakan Allah. Siapa saja yang memandang rendah perintah Allah lalu durhaka kepada Allah. Wanahyuhu fartakabahu. Tidak dikatakan memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya sebenarnya. Orang yang meremehkan larangan-larangan Allah lalu mengerjakannya. dan tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang meremehkan hak-hak Allah lalu menyia-nyiakannya. Wadikrahu dan tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang meremehkan zikir kepada Allah lalu dia telantarkan dia telantarkan zikr tersebut dan dia buat lalai hatinya dari zikrullah. Itu tidak termasuk orang yang mengagungkan Allah, tidak termasuk melakukan takzim kepada Allah. Ya, nah ini takzim. Ketika dia betul-betul mengagungkan Allah, jatuh pun dia ke dalam dosa, jatuh pun dia ke dalam kemaksiatan, dia tidak akan berkubang dalam dosa tersebut. Dia akan cepat bangkit dan siap untuk membersihkan dirinya. Dia akan siap untuk membersihkan dirinya, walaupun dia harus melepaskan nyawa demi kesucian tersebut. Seperti yang di rasakan yang dialami oleh Al-Ghamidiyah, perempuan Ghamidiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besarnya takdimnya kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau dia bersembunyi di dalam rumahnya, taubat dia kepada Allah sampai dia melahirkan, selesai. Tapi tidak datang dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asabtu haddan, fatahhirni." Aku telah terkena hukuman had. Sucikanlah aku ya Rasulullah. Padahal konsekuensinya apa? Dia dirajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Bukan sekali, bayangkan puluhan batu. Nah. kita dilempar satu, dua, tiga batu aja sudah kesakitan luar biasa. Lari. Tapi dia dia menawarkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah SAW untuk dibersihkan di dunia. Padahal kalau dia betul-betul taubat sudah selesai. Selesai. Tapi tidak mau dia di dalam rumah. Nah, karena mengagung besarnya takdirnya kepada Allah, kata Farman. Dia datang kepada Rasulullah. Tahirnya Rasulullah. Jangan tolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Ma'iz sampai lari. Ma'iz. Sahabi terkena hukuman had juga sempat lari tapi kembali dan memang dia akhirnya dibersihkan. Nah perempuan ini tidak lari diketatkan pakaiannya anaknya diserahkan kepada muslimin yang lain memasukkan setengah dada dilempari batu. Cipratan salah seorang sahabat Khalid atau yang lain marah dicerca perempuan tadi. Mahlan Seandainya taubat dia dibagikan 70 penduduk Madinah masih lebih dari cukup. Karena adanya ta'zim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan Allah masukkan dalam hati kita ta'zim kepadanya. Dan itu tidak ada jalan bagi kita untuk mengagungkan Allah kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah dihafalkan? Dihafalkan. Karena Rasulullah menjamin man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Nah, ini tentunya bukan menghafal sekedar menghafal ya. Ingat antum. Nah, ingat kita semua. Hafal maknanya, hafal lafadznya, ngerti dia maknanya dan dia terapkan. Man ahsaha dakhalal jannah.